Alhamdulillah Para pembaca yang budiman Allah Ta'ala berfirman Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah maka panggillah Allah dengan nama-nama yang indah tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan bahwasanya inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki nama tis'atan wa tis'ina isman, 99 nama. Mi'atan illa wahid. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang meraihnya, yang menghafalnya, maka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Khilaf antara ulama makna menghafal di sini man ahsaha dakhalal jannah. Ada yang menyatakan yang menghafalnya begitu saja 99 nama ini. Ada lagi yang menyatakan 99 nama ini yakni dengan dipraktekkan, dengan diamalkan, dengan berbuat sesuai atas konsep Asma'illahil Husna ini maka panggillah Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah ini. Tidak dilakukan bahwasanya yang memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah ini diijabah, dikabulkan dan telah meraih keberuntungan yang luar biasa di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang memanggil ya Allah atau ya Rahman. Maka sebagian kaum musyrikin berkata, tuh lihat Muhammad memanggil Tuhannya rupanya ada dua, ada yang namanya Allah, ada yang namanya Rahman. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman yang berbunyi, "Qul Allah awid Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Panggil dengan nama Allah atau Rahman yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih manapun yang kalian panggil tetap Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang demikian indah, nama-nama yang demikian bagus. Panggillah Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang bagus tersebut. Memanggil nama ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Mulia, yang Maha Agung Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ketika kita memanggil Allah Ta'ala dengan namanya, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Maka hendaknya sir atau rahasia yang terkandung dalam ismullah, nama Rahman dan Rahim, sirnya itu menyebar, masuk ke dalam hati kita. Masuknya sir atau rahasia dari nama Rahman dan Rahim dengan kita menjadi orang yang lebih penyayang, penyayang terhadap sesama, penyayang terhadap sesama manusia, penyayang terhadap semua kaum muslimin, bahkan semakin luas kasih sayangnya terhadap semua makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menguasai nama-nama Allah taala terutama nama Rahman dan Rahim ini hingga Allah Subhanahu wa taala meminjamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga dijuluki oleh Allah taala sebagai Ra'uf Rahim, manusia yang lemah lembut, manusia yang penyayang antara sesama kepada semua makhluk hidup. Sayang dan cintanya Rasulullah dirasakan oleh sahabat-sahabat beliau hingga sahabat beliau mereka menyatakan, "Kami setiap orang dari kami yang pernah duduk berbicara bersama Nabi Muhammad kami merasakan kasih sayang yang kuat memancar dari hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami hingga kami merasa bahwasanya setiap orang yang bicara dengan Nabi merasa dirinya paling disayang oleh Nabi Muhammad, paling diperhatikan, paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dirasakan kasih sayang ini oleh sahabat, bahkan binatang pun ikut merasakan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau Nabi Muhammad telah menguasai sir yang terkandung di dalam nama Allah Taala Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai nama bagian dari nama-nama Asma'illahil Husna. Karena itu hafallah, praktekkanlah, beramallah sesuai dengan Asma'illahil Husna terutama nama Rahman dan Rahim ini niscaya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.